Di tengah-tengah masyarakat yang sangat heterogen yang barangkali eh, banyak yang tidak mengenal, banyak bahkan mungkin menentang dan seterusnya. Maka ini sebuah nikmat anugerah yang amat sangat besar, amat sangat tinggi dan penting, yang mahal harganya, yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Maka mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia ini dengan harapan semoga Allah menambah nikmat itu kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah pengajian rumah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu Sebelum kita melanjutkan bacaan kita dari kitab Nasihatil Nisa yang dulu sudah sampai kalau tidak salah halaman 18 dan mungkin beberapa kali eh, ada jeda tidak eh, berlanjut. Insya Allah kita lanjutkan sore hari ini. Namun sebelumnya sekedar mengingatkan, sekarang ini tanggal 12 Insyaallah besok Senin, Selasa dan Rabu itu adalah pertengahan bulan Hijriah. Kita umat Islam dianjurkan supaya melakukan puasa sunnah. Tentu bagi yang tidak berhalangan, bagi yang e, tidak ada uzur, kita ingatkan ya besok tanggal 13, 14 dan 15 Jumadil Ula salah Eh, satu puasa yang dianjurkan adalah puasa pada ayyamul bid atau hari-hari putih yaitu pada tengah bulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita mungkin yang tidak ada halangan dan uzur untuk bisa melaksanakan sunnah ini. Begitu pula barangkali yang sudah terbiasa melakukan ibadah puasa Senin Kamis, nah mungkin Seninnya ya, sekalian ditambah niatnya untuk puasa tengah bulan nanti ada Selasa Rebo nah Kamisnya mungkin dilanjut hari e, puasa senah hari Kamisnya berikutnya tentu sekedar kita memberikan peringatan dan e, apa namanya sedikit gambaran sebagai bentuk kewaspadaan kita bahwa akhir-akhir ini ada sebuah produk lama yang dikemas dengan bungkus baru begitu diiklankan di mana-mana disosialisasikan di mana-mana dan ini produk sangat berbahaya bagi kita ya bagi saudara-saudara kita bagi apalagi generasi kita yang akan datang utamanya kita sebagai umat Islam bahkan tidak hanya berbahaya bagi umat Islam tapi seluruh ya, manusia yaitu produk LGBT ya. Jadi ini sesungguhnya produk sudah lama banget kita tidak tahu pasti berapa lamanya tetapi selalu di eh, kemas ulang, kemas ulang dan setiap saat demikian yaitu lesbian, gay, bisexual dan transgender. Kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan Kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam Di antara dalam surat Al-A'raf ayat 80 sampai 84 Nanti dalam surat Al-Hijr juga ada Al-Anbiya ash-shu'ara, ya, Dan ayat, -ayat yang eh, surat-surat yang lainnya Di antaranya Allah mencela melalui lisan nabinya Lut alaihi salatu wassalam Atatuna al-fahishata Apakah kalian mendatangi perbuatan atau melakukan perbuatan fahisyah yaitu perbuatan yang sangat-sangat rendah, hina dan menjijikkan. Di samping dia sebuah dosa besar. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Yang belum pernah dilakukan sebelumnya seorang pun sebelum kalian, ya. Jadi ini betul-betul telah dilakukan oleh kaum Nabi Lut yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim bukan sekedar cerita, bukan sekedar berita, bukan sekedar kisah, tapi apa? Ya. Siru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah di muka bumi, lihat sejarah, lalu pelajari, ambil hikmah dan teladannya. Apa yang menimpa orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Allah mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika hal ini dikisahkan dalam Al-Qur'anul Karim, di antaranya juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun jauh-jauh hari ternyata sudah memberikan peringatan kepada kita. Di antaranya adalah sabda beliau, Inna akhwafa ma akhafu alaikum, eh, Inna akhwafa ma akhafu min ummati amala qaumi Lut. Di antara yang aku khawatirkan menimpa umatku adalah perbuatan kaum Nabi Lut. Apa itu? Homoseksual, ya, gay dan sejenisnya. Kalau sekarang ini kita melihat di pemberitaan di berbagai e, media internet, sosial maupun cetak elektronik yang dan lainnya, begitu lagi gencar-gencarnya, maka ini bagian dari kekhawatiran yang pernah diperingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Ada kemungkinan memang hal itu terjadi. Di dalam Al-Quran disebutkan kita suruh ambil pelajaran, jangan sampai mengulang perbuatan seperti itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan peringatan ini. Apa artinya? Ada kemungkinan itu terjadi di tengah-tengah umat Islam. Dan saat ini pun terjadi. Sebenarnya sudah lama, cuman semakin heboh, semakin apa? mengemuka. Maka tentunya kita harus waspada. Dan tidak ada kita semuanya yang bisa menjamin dirinya. Ya, konon secara lahiriah kadang-kadang ada tokoh, ada sosok, figur selama ini dianggap ya cukup islami begitu tapi ternyata mungkin ini dan itu. Karena apa? Fitnah. Syaiton itu luar biasa liciknya. Syaiton pergi kemana-mana. Ya, semua kalangan di ya, datangi. Sesungguhnya hal-hal seperti ini perlu kita pahami juga. Kita mengetahui kejelekan, kita mempelajari kemaksiatan, kesyirikan, bukan untuk kita lakukan, tapi untuk kita jauhi dan kita waspadai. Kita peringatkan agar tidak menimpa orang lain. Maka perlu juga kita memahami hal-hal seperti ini. Kalau Allah telah memperingatkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah menyebutkan demikian. Bahkan beliau menyatakan, "Idza wajadtumuhu faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bih." Kalau kalian mendapati pelaku gay homoseksual ini tidak bertaubat kepada Allah, bunuhlah baik pelakunya maupun yang jadi objeknya. Tentu yang diperintah adalah ulil amr di sini pemimpin pemerintah yang bertanggung jawab mempunyai wewenang untuk melakukan hukuman had ini. Sahabat sahabah radhiyallahu anhum sepakat bahwa orang yang melakukan eh, praktik seperti ini itu dihukumi bunuh. Hukumannya adalah bunuh. Meskipun mereka berbeda pendapat bagaimana cara membunuhnya. Ada yang berpendapat dibunuh, dipenggal lehernya, ada yang berpendapat bahkan dibakar, ada yang berpendapat dirajam sebagaimana orang yang berzina, ada yang berpendapat ya, dibawa naik ke tempat paling tinggi di daerah tersebut, lalu kalau sudah sampai di atas ya, dijatuhkan, lalu sampai di bawah dilempari dengan batu. Intinya Bagaimana mereka tetap dibunuh kalau tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bentuk bahaya yang luar biasa. Bahkan eh, pelaku homoseksual ini lebih parah daripada sekedar orang berzina. Di dalam hukum Islam, orang berzina itu hukumannya ada dua. Kalau dia mohson sudah menikah, maka dirajam. Sedangkan kalau belum menikah, statusnya secara formal dia gadis, dia perjaka, lalu dia melakukan perbuatan zina, maka tidak dibunuh. Dijilid lalu diasingkan. Beda dengan pelaku homoseksual, tidak dibedakan antara yang sudah pernah menikah dan yang masih bujang. Maka kalimat Rasulullah adalah idza wajadtumuhu faqtulul fa'ila wal maf'ul bi. Tidak dibedakan itu laki itu perempuan tidak dibedakan eh, apa namanya eh, sudah menikah atau belum maka ini menunjukkan lebih berat cara eh, eh, apa sanksi hukumannya bahkan ada seorang ulama salaf Al-Fudail Ibnu Iyad menyatakan "Lau ana lutiyan ightasala bi kulli qatratin minas sama'i laqiyallaha ghaira tahir. Seandainya pelaku perbuatan homoseksual ini mandi dengan seluruh air hujan yang ada, niscaya dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak bisa suci. Ini menunjukkan betapa beliau menganggap perbuatan e, kaum Nabi Lot yaitu homoseksual ini betul-betul perbuatan yang sangat keji, dosa besar dan e, fahisyah yaitu menjijikkan. Ingat Islam jelas, tegas dalam menyikapi perbuatan perilaku homoseksual yaitu dosa besar haram hukumnya. Maka jangan ragu untuk menyampaikan ini, berilah edukasi, bimbingan, pendampingan kepada barangkali saudara kita, teman atau kenalan kita yang mungkin terpengaruh dengan gaya-gaya seperti ini. Sampaikan nasihat ya sampaikan kebenaran jangan ragu jangan bingung jangan eh, apa namanya berdiam diri tapi sampaikan kebenaran karena ini bagian dari ajaran agama kita adapun mereka menerima atau tidak maka hidayah berada eh, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala demikian sekedar pengantar dan intinya kita harus tegas karena ini sangat berbahaya Mungkin bagi kita paham, tapi namanya kita tidak bisa menjamin diri kita, apalagi pergaulan mahasiswa, mahasiswi yang begitu padat, begitu banyak, kadang-kadang berbagai problem, mungkin eh, keretakan eh, dari berasal dari broken home, rumah tangga yang gagal, ya, atau ya banyak problem. Kadang-kadang ada orang-orang yang memperhatikan kita, tapi ada maksud-maksud tertentu, ya. Oleh karenanya hati-hati dan banyak berdoa, berlindung dari godaan syaitan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berteman dengan orang-orang yang baik, menjaga pergaulan, banyak istighfar, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuntut ilmu jelas, mencari ilmu agama ya untuk melindungi diri kita. Termasuk pula ada kode-kode, simbol-simbol, lambang-lambang atau mungkin produk-produk, boneka atau e, apa saja baik di media sosial maupun di produk-produk di Eh, toko-toko atau mainan-mainan untuk anak-anak, adik-adik, yang putra-putri kita, tolong diperhatikan baik-baik. Contoh misalnya ada dulu uh, film kartun Teletubbies, ada uh, apa? bonekanya dan seterusnya. Ini konon katanya simbol-simbol dan propaganda orang-orang kaum gay. Termasuk konon katanya di media sosial ada lambang-lambang pelangi dan seterusnya. Entah sadar atau tidak kalau bisa kita upayakan untuk tidak kita miliki yang dianjurkan kita peringatkan saudara-saudara kita agar tidak menggunakan hal-hal tersebut. Termasuk pula barangkali eh, produk-produk, perusahaan-perusahaan atau merek-merek tertentu yang konon ternyata tokoh-tokoh atau pemiliknya itu pendukung berat LGBT, maka kalau bisa jangan jangan ke situ. Ya, diupayakan secara pribadi kita jangan ke situ. Langsung atau tidak kita bisa mendukung mereka ya, karena mereka menjadi simbol-simbol seperti ini. Demikian mudah-mudahan sekedar ini peringatan ya bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, keluarga kita, saudara, teman-teman dan kaum muslimin semuanya ya, dari perbuatan hina, perbuatan keji, perbuatan munkar, perbuatan dosa besar yang menjijikkan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing diri kita dan keluarga kita tetap berjalan di atas sunnah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran Islam ini. Baik, jamaah eh, pengajian karumah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan terakhir kalau tidak salah kita sampai halaman 18 hadis tentang bagaimana kesabaran para sahabat. Intinya cita-cita mereka itu semua yang mereka inginkan bagaimana mereka dapat surga. Termasuk di antaranya ketika ada seorang wanita yang eh, mengidap satu penyakit lalu minta agar Rasulullah eh, berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkannya. Lalu Nabi menyatakan, "Masyit, terserah Anda. In syi'ti da'autullaha an yu'afiyaki." Kalau Anda mau, aku berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Wa in syi'ti sabarti. Kalau Anda mau, silahkan Anda bersabar walakil jannah dan Anda akan mendapatkan surga dengan sebab kesabaranmu itu. Maka wanita tadi menyatakan bal asbir. Kalau begitu saya bersabar saja. Wala aj'alul jannata khataran dan saya tidak mau menjadikan ya surga itu sebagai tumbalnya. Saya ingin dapat surga meskipun saya mempunyai penyakit yang barangkali tidak mengenakkan badannya. Demikian ya sahabat muslimah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pendengar radio muslim ataupun radio-radio yang lainnya mengerilai Betapa kita butuh kesabaran Dalam segala hal Sabar dalam menjalankan perintah Allah Sabar dalam menjauhi larangan Allah Termasuk sabar dalam menerima uh, Musibah, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Famawqifus sahabati ajib Sungguh sikap Sahabat dalam menghadapi Seluruh ujian hidup ini Luar biasa mengagumkan yang kadang-kadang kalau kita renungkan sungguh ini di luar kemampuan ya kita. Betapa mereka betul-betul bersabar menanggung beratnya kehidupan demi menggapai surga, demi menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tahammalul amrad, mereka rela, sabar, bahkan bertahan menahan penyakit. Tentu dengan jenis, model dan tingkat berat yang berbeda-beda. Wal ju'a mereka rela untuk lapar baik ketika berpuasa, baik ketika musim kemarau panjang, paceklik dan seterusnya. Mereka rela sabar menahan diri wal masyaqah begitu pula ujian yang berat baik fisik maupun mungkin e, intimidasi dan seterusnya wa mufaraqatil autan wal ahibbah mereka rela untuk meninggalkan tanah leluhurnya, tanah airnya, tempat tinggalnya, meninggalkan orang-orang yang ia cintai, keluarga, karib kerabatnya. Mereka rela seperti itu, berhijrah, meninggalkan eh, kesenangannya, dunianya, pekerjaannya, bisnisnya, ya orang-orang yang ia cintai, rela demi apa? Demi menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wawajahul kufara bisuyub. Mereka rela menghadapi musuh-musuh orang-orang kafir dengan pedang-pedang mereka. Coba perhatikan, hampir seluruh peperangan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, rata-rata peperangan itu secara fisik kalah jauh kaum muslimin saat itu. Para sahabat saat itu rata-rata jumlahnya lebih sedikit, mungkin logistiknya juga lebih sedikit ya kemudian eh, apa namanya peralatan militernya juga tidak secanggih dan tidak sebanyak mereka tapi mereka bersabar karena mereka tahu bahwa ini sebuah ibadah dan ini sebuah ujian yang dibalik itu Allah akan memberikan kebahagiaan memberikan kenikmatan yang abadi kelak di surga ila ghairi dalik dan juga berbagai ujian yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semua ini mereka lakukan ibdigha minhum lil ajri was sawabi wal jannah. Semua itu mereka lakukan demi mengharapkan pahala, balasan dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca sejarah mereka, kita pasti akan heran dan tak takjub. Kalau kita melihat bagaimana kesabaran mereka, kita mungkin berat. Namun bagaimana kita mencoba meneladani mereka? Karena kita berusaha menjadi umat Islam yang mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta mereka para sahabat ridwanullah alaihi majma'in Apapun kondisinya, tentu kita berupaya. Berat memang. Tidak ada yang mudah berjuang itu. Namanya orang berjuang berkorban tidak ada yang mudah, tidak ada yang ringan, mesti berat. Kata beliau, "Amma nahnu adapun kita saat ini fa ilallahil mushtaki." Hanya kepada Allah kita mengadu. Masalah al-i'dadi lil akhirati wal jiddi fi dhalika azizun عند كثير من الرجال فضلا عن النساء Persoalan mempersiapkan diri menuju kampung akhirat. Kesungguhan diri kita dalam mempersiapkan diri menghadapi atau menemui Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala begitu berat bagi sebagian kaum laki-laki di era atau di zaman kita saat ini. Betapa beratnya kaum laki-laki untuk melaksanakan ajaran Islam ini. Apalagi bagi kaum wanita kata beliau. Illa man rahimah rabbi kecuali tentu saja orang-orang yang diberi rahmat karunia taufik oleh Allah Rabb kita. Innahu huwal azizur rahim karena sesungguhnya Allah lah zat yang maha perkasa lagi maha kasih sayang. Jujur, beratnya luar biasa. Mungkin sebagian ikhwan yang berupaya mengikuti sunnah, ketika mengenal sunnah, berupaya untuk meninggalkan takhayul, khurafat, bid'ah, syirik yang barangkali dahulu entah sadar atau tidak, entah tahu atau tidak pernah ia jalani atau bahkan mungkin masih dia pegang. Begitu dia ngaji, begitu mendapatkan hidayah, dia tinggalkan itu. Mungkin tidak mudah di awal. Orang tua barangkali akan menentang. Teman-temannya, wah kamu kan dulu jagoan nih, pendekar, lalu punya kesaktian nih. Ya kalau dipukul mental, ini eh, jangan jangan dibuang itu. Ternyata ini hasil dari perbuatan syirik, sihir, ya, ilmu santet dan seterusnya. Tidak mudah. Ya, begitu pula yang sudah memulai memelihara jenggotnya atau memotong celananya, tampak mata kakinya. Tidak mudah, tantangan mulai dari sikap sinis, ejekan, hinaan, atau kadang-kadang juga mungkin ya, mulai dari pemboikotan mungkin orang tuanya tidak suka. Kalau kamu masih melakukan seperti itu, kamu berpenampilan seperti itu, tidak akan saya kirimi duit misalnya. Begitu pula yang akhwat, dulunya tidak pakai jilbab, berpakaian seksi, mengumbar aurat sekarang Masya Allah, menutup seluruh auratnya, ya subhanallah, mulai rajin ngaji, ya kemudian <clears throat> mengurangi pergaulan atau tidak lagi bergaul dengan lawan jenis, ya dan seterusnya dan seterusnya barangkali mendapat tantangan yang banyak dicap teroris kayak ISIS kayak ninja ini dan itu dan seterusnya betapa berat berat ya Meskipun kadang-kadang tidak benturan fisik, belum sampai ke benturan fisik. Kadang ada yang bercerita kepada saya, betul-betul benturannya fisik. Diancam mau dibunuh, mau dikeroyok, mau dikepung rumahnya, ini dan itu. Subhanallah. Ya, ada yang dilaporkan ke aparat, <clears throat> ya, ada ke pejabat dilaporkan ini dan itu dan betul-betul di ya, apa namanya? ditekan. Itu terjadi saat ini. Mungkin kalau kita hanya di EJ, hanya di sinisi nggak begitu berat. Yang lain masya Allah dia rela melawan seperti ini barangkali bahasa Jawanya toh nyawa, betul-betul nyawa yang menjadi taruhannya. Maka kata beliau memberikan komentar kepada kita semuanya secara umum di zaman ini betapa sulitnya betapa beratnya bagi kaum laki-laki apalagi kaum wanita kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala wa innal jidda wal ijtihada fit ta'ati yusilu ila tariqil mustaqim alladhi la la'wijaja sesungguhnya kesungguhan dan jihad artinya mencurahkan seluruh potensi yang kita miliki dalam melaksanakan perintah Allah menjauhi larangannya melaksanakan perintah Rasul menjauhi larangannya yaitu dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuknya akan mengantarkan pelakunya membawa pelakunya senantiasa meniti jalan yang lurus. Jadi untuk bisa meniti jalan yang lurus istiqamah di atas siratil mustaqim yang setiap hari kita doa kepada Allah ihdinas siratal mustaqim tidak bisa di diperoleh dengan santai, malas, enak-enak. Enggak bisa. Harus dengan kesungguhan. Harus dengan jihad. Alladzi la wijaja fi yang tidak ada penyimpangan, kebengkokan, ya. Eh, apa namanya? kebuntuan dalam jalan yang lurus tadi. Itu butuh kesungguhan, butuh pengorbanan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad di, dalam rangka melaksanakan perintah kami dan menjauhi larangan kami, menegakkan ibadah kepada kami kata Allah Subhanahu wa taala lanahdiyannahum subulana pasti akan kami berikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami menuju kepada kebaikan itu menuju kepada siratal mustaqim menuju kepada Allah Subhanahu wa taala wa innallaha lama'al muhsinin dan sungguh Allah pasti bersama orang-orang yang melakukan perbuatan baik wa amara Allah azza wa jalla bidzalika fakal Di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala memerintah hambanya supaya berjihad. Wajahidu fillahi haqqa jihadi dan berjihadlah di jalan Allah dalam rangka menegakkan ibadah kepada Allah dengan jihad yang sesungguhnya. Tersebut dalam surat Al-Hajj ayat 78. Begitu pula wan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala bersabda kama fi sahih Muslim sebagaimana tersebut dalam kitab sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridainya ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jazan rakuslah tamaklah sungguh-sungguhlah untuk menggapai semua yang bisa memberikan manfaat bagimu Al-hirs artinya badlul juhdi wastifragul was'i mencurahkan seluruh kemampuan dan potensi yang dimiliki itu namanya bersungguh-sungguh ya sungguh-sungguh bukan sekedar keinginan pengen enggak oh pengen betul betul tapi diam tidak ada bersungguh-sungguh niatnya sungguh-sungguh ya mungkin mencurahkan hartanya, waktunya, tenaganya, pikirannya untuk apa? Untuk menggapai segala hal yang bermanfaat. Apa saja yang bermanfaat ambil. Tentu kemanfaatan dalam eh, konsep Islam, bukan manfaat ya menurut paham-paham yang lain. Jadi kemanfaatan di sini yaitu manfaat menurut konsep agama Islam ambil semuanya, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat, apalagi urusan akhirat. Sungguh-sungguh mencurahkan seluruh potensi yang kita miliki. Ada ilmu, ada akal, pikiran, tenaga, waktu, kesempatan, begitu pula harta dan yang lainnya. Begitu pula ketika kita hingga mendapatkan manfaat ilmu. Hendaknya sungguh-sungguh. Wasta'in billah dan jangan lupa senantiasa berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala karena semua ini yang bisa memberikan manfaat hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun usaha yang dilakukan seseorang, kalau Allah tidak menghendaki tidak akan berhasil. Maka jangan lupa dan ini yang paling utama usaha seseorang adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jazan dan jangan merasa lemah. Ketika seseorang sudah berdoa, berusaha semaksimal mungkin, mungkin belum saatnya Allah memberi. Mungkin masih ditunda, mungkin belum berhasil. Begitulah ujian dari Allah. Uji nyali kesabaran, maka wala ta'jazan, jangan mundur, jangan loyo, jangan lesu, jangan lemah, jangan berhenti, terus istiqamah. Karena ini ujian. Karena ini adalah ujian. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ihris ala ma yanfa'uka, ay yanfa'uka fid dunyaka wa akhiratik." semua yang bermanfaat untuk urusan dunia dan urusan akhirat. Sabda beliau, "Wala ta'jazan" Jangan lesu lemah loyo. Naha anil ajz. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang kita lemah, bersikap lemah, dilarang ala anna al-ajza qad yakunu ahwan min al-kasal. Kadang-kadang padahal kadang-kadang lemah ini ya, lebih rendah daripada malas. Fa innahu qad yakunu bisababi maradin aw suyukhiyatin aw nahwi dzalik karena lemah ini bisa jadi ya disebabkan oleh sakit atau karena sudah uzur, sudah uh, umur tua Semangat tinggi ini semangat dan seterusnya. Tapi kadang-kadang kita menjadi lemah. Mengapa? Karena sakit. Di luar keinginan kita. Atau karena sudah tua. Atau ini dan itu. khilafil kasal fa innahu madmumun mutlaqan. Beda dengan malas. Karena malas ini satu sifat yang dicela secara mutlak. Tapi kalau lemah, tidak semuanya selalu dicela. Karena dia sudah bersungguh-sungguh tapi lemah gara-gara sakit, maka tidak tercela. Atau lemah gara-gara mungkin usianya sudah sepuh, tidak mampu lagi sebagaimana anak muda, maka tidak tercela. Yang penting dia masih berupaya mencurahkan seluruh kemampuan potensi dirinya. Adapun hasil kadang-kadang karena sakit atau karena memang fisiknya lemah, kemampuannya lemah, mungkin memang tampak secara liria ya seperti orang lemah. Tapi kalau malas maka siapapun ini ya dicela karena malas ini satu sifat tercela secara mutlak wal kasalu dittun nasyat malas adalah lawan dari giat waktu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'idzu billahi minhuma Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajari kita dan beliau terbiasa berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari sifat malas ini dan juga sifat lemah ini. Fakana yaqul, beliau biasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan sifat malas. Sampai ya, seterusnya muttafaqun alaih min hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Waqad ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Miftah Darus Sa'adah menyebutkan annal ghaflah wal kasal huma aslul haraman atau aslul hirman bahwa sifat lalai dan sifat malas ini merupakan sebab utama seseorang tidak mendapatkan sesuatu yang ia cita-citakan. Seorang penyair menyatakan, "Walam ara fi uyubin nasi aiban." Aku tidak pernah melihat ya, satu aib yang melebihi yang lainnya pada setiap orang. Kanaksil qadirina ala tamam. Sebagaimana aibnya seorang yang sesungguhnya mampu melakukan sesuatu tapi dia tidak melakukannya. Artinya apa? Malas. Ya. Orang yang mempunyai kemampuan tetapi dia males tidak mau menggunakan potensinya itu, maka ini sebuah aib. Kalau dia memang lemah sejak awal lalu tidak mampu, itu bukan aib. Sementara dia bersungguh-sungguh tapi memang tidak mampu, itu bukan aib. Yang aib itu kalau dia mampu tapi tidak mau alias males Wal magbunu fid dunya orang yang rugi, orang yang terpedaya, orang yang tertipu, orang yang tidak untung di dunia ini man razaqahullahu sihatan wa faragan yaitu orang yang diberi nikmat sehat dan nikmat waktu luang tetapi walam yastaghilhuma fima yanfa'uh tapi tidak menggunakan dua nikmat besar ini untuk melakukan menggapai hal-hal yang bermanfaat baginya. Rawal Bukhari an Ibn Abbas radhiyallahu radhiyallahu anhuma Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ni'matani maghbunun fihi ma katsirun min nas ada dua nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia, tapi justru kebanyakan orang itu tertipu, terpedaya, rugi, dan tidak untung disebabkan oleh dua nikmat modal besar setiap orang ini, as-sihhatu wal farag, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sampai jam berapa, Mas? Sudah. Oke, sebentar lagi ya. Satu paragraf lagi. Insyaallah. qala al hafiz ibnu katsir al hafiz ibnu katsir menyatakan fi makna hadzal hadis menyatakan menjelaskan makna hadis ini inda qawlihi ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala thumma latusalunna yawma idzin 'anil na'im Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang diberikan kepada kalian. Wa makna hadza makna dari ayat ini annahum muqassiruna fi syukri hatain ni'matain. Mengapa? Mereka itu tidak pandai bersyukur atau sedikit syukurnya atau kurang bersyukur terhadap dua nikmat yang besar ini. Yaitu apa? Nikmat sehat dan waktu luang. Besok akan ditanya pada hari kiamat. La yaqumuna biwajibihima Orang-orang yang tidak bersyukur tadi tidak menggunakan nikmat sehat dan waktu luangnya, tidak menggunakannya untuk melakukan apa yang harus dia lakukan dengan dua nikmat ini. man la yaqumu bihaqqi ma wajib alaih dan tidak menggunakan dua kesempatan dua nikmat ini untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban baginya. huwa maghbun, maka orang ini tertipu, terpedaya dan rugi karenanya. Diberi sehat, tidak mau melaksanakan kewajiban Allah, diberi waktu luang tidak mau menggunakannya untuk melakukan kewajiban kepada Allah tidak menggunakannya untuk berbuat kebaikan maka dia akan buntung alias tidak untung wan nafsu la budalaha min ahadin amrain jiwa itu pasti mau tidak mau memiliki dua perkara ini yang pertama imma an imma an tushghala fi taatillah. Yang pertama, diri kita, jiwa kita ini yang pertama disibukkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi Anda gunakan diri Anda Anda sibukkan diri Anda untuk beribadah taat kepada Allah. Kalau tidak itu, maka pasti yang lain. Apa itu? Wa imma an tushghala ya, wa imma an sahibaha. Yang kedua, kalau jiwa diri kita tidak Anda gunakan untuk sibuk beribadah kepada Allah, pasti jiwa Anda, diri Anda justru akan menyibukkan diri Anda. Akan membuat Anda sibuk dengan yang lain. Li'annaha idza lam tushghal Kalau tidak Anda gunakan, tidak Anda pekerjakan, tidak Anda manfaatkan untuk sibuk beribadah kepada Allah, maka jiwa diri Anda akan membuat Anda sibuk yang lain. Wa in wajadta Maaf, wa in wajadat man yuqawwimuha istaqamat. Jiwa itu kalau mendapati orang yang meluruskannya, pasti jiwa itu pun akan lurus. Intinya, kita diberi nikmat oleh Allah berupa jiwa, diri kita. Kalau kita tidak gunakan, tidak manfaatkan untuk taat kepada Allah, maka kita yang akan dimanfaatkan olehnya. Sibuk melakukan hal-hal yang yang lainnya. Demikian yang bisa kita baca pada sore hari ini. Eh, akhwati fillah azaniyallahi Allah wa iyyakun Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan tentu saja kita berusaha untuk senantiasa istiqomah meskipun tidak bisa banyak yang kita sampaikan tapi mudah-mudahan sekali lagi membawa manfaat bagi kita sebagai nasihat, peringatan bagi kita semuanya karena kita butuh nasihat siapapun kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di atas istiqamah, di atas ikhlas, di atas sunnah ya sampai akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga pemimpin kita menjadi orang-orang yang saleh dan adil. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga umat Islam semuanya senantiasa berada di jalur yang benar siratal mustaqim di atas Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman salafus saleh.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 Wallahu a'lam bisawab. Setahu saya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari kita dalam berdoa itu dengan diucapkan dengan dilafalkan meskipun tidak perlu berteriak-teriak karena doa Allah memang tahu maksud dalam hati kita tetapi hendaknya dilafalkan tetap dilafalkan dengan ucapan eh, lisan kita meskipun tidak perlu dengan keras-keras jadi tetap di dilafalkan ya jangan dibatin saja Bagaimana homoseksual itu bisa tumbuh? Saya tidak tahu. Ya. Dan tidak perlu tahu. Ya. Artinya tidak perlu praktek. Tapi kita butuh memang diantaranya, maksudnya mungkin mengapa? Mungkin ya. Mungkin maksudnya kok ada orang yang punya perilaku homoseksual mungkin begitu mungkin kalau ini jawabannya bisa jadi memang itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala Allah kadang-kadang kita jumpai ada orang sejak kecil memang punya gaya-gaya seperti itu orang kalau mempunyai gaya-gaya seperti itu hendaknya dia berusaha untuk melawan keinginan jiwanya yang bertentangan dengan fitrah itu dengan ilmu dengan apa berjihad untuk melawan hawa nafsunya yang kedua bisa jadi karena pergaulan ya dan dua-duanya tetap harus dilawan ya dengan doa dengan jihad dengan ilmu dan dengan uh, berusaha semaksimal mungkin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Ini ada pertanyaan intinya. Selalu mengulang perbuatan maksiat. Sudah berupaya terulang lagi sampai malu, berdoa. Begitulah ujian. Selama ya Allah maaf, selama seorang hamba itu berbuat maksiat, hendaknya ya wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Begitu berbuat maksiat, hendaknya segera diikuti dengan kebaikan agar kebaikan itu menghapus eh, dosa tadi dan kebaikan yang pertama kali dilakukan setelah berbuat maksiat adalah istighfar dan taubat dan Allah Maha penerima taubat jangan berputus asa ketika Anda berputus asa nah saat itulah Anda kalah saat itulah syaitan tertawa ya maka jangan isti'jal apa itu ketika Anda berdoa lalu tidak dikabulkan, lalu Anda berhenti berdoa. Maka ini tidak diperkenankan. Selalu berdoa, berusaha semaksimal mungkin, suatu saat pasti Allah akan menolong Anda. Bagaimana menasihati orang tua agar rajin sholat ke masjid? Ya sampaikan ya dalil dari Al-Quran, sampaikan dalil dari As-Sunnah, sampaikan teladan contoh ya Rasulullah saw Alaihi Wasallam, para sahabat, para ulama, para imam, ya, ada buku-buku barangkali sampaikan kepada beliau orang tua anda dengan baik ingat dengan baik dengan hikmah jangan sok menggurui jangan sok tahu apalagi menjelek-jelekkan tapi dengan hati ya dengan ikhlas dengan tulus kalau tidak mampu mungkin lewat buku ya atau mungkin diajak lihat eh, penjelasan ustadz mungkin lewat Eh, ceramah-ceramah di dalam kaset atau televisi misalnya, sunnah atau dengan cara yang lainnya. Intinya dengan cara yang hikmah, lemah lembut, niat yang ikhlas dan eh, baik-baik ucapannya. Ya, jangan salah-salahkan tapi diajak dengan cara yang baik. Lalu berdoalah kepada Allah. Jangan lupa selalu berdoa agar Allah membuka hatinya. Jadi intinya bimbinglah dengan ilmu ya dan dengan doa. Itu Mas Seno, ada jatuh lagi? Apakah ada keterkaitan antara jiwa ini dengan jin? Iya, jin korin senantiasa demikian. Ya dia berusaha tentu saja membisikkan. Maka kita harus berjihad tadi. Jihad melawan jiwa, hawa nafsu, jihad melawan syaitan ada. Maka selalu kita ya, kadang-kadang jiwa kita yang membisikkan nafsu, nafsunya, hawa, kadang-kadang jinnya. Maka selalu berusaha dan berusaha untuk berjihad di setiap waktu dan kesempatan. Apakah LGBT dan gejala-gejalanya hanya bisa disembuhkan dengan menikah? Kalau pertanyaannya, tentu saja tidak. Belum tentu dia menikah lalu sembuh, belum tentu. Ya, tapi itu salah satu upaya saja. Ya, ada beberapa tentu saja yang pertama bertawabat kepada Allah, lalu berilmu, dia bersabar. Banyak sekali nanti ada ini. Ya. Intinya sadarilah, renungkan bahwa itu perbuatan maksiat, perbuatan dosa besar ya sanksinya ini dan seterusnya dan seterusnya maka jujurlah ya betul-betul berdoa kepada Allah dengan ilmu dengan jihad melawan hawa nafsu tadi jihad melawan itu kalau misalnya ya Ustaz kok saya diberi mungkin kok ada kadang-kadang kecenderungan kepada sesama jenis itu ujian bagi Anda ya ujian bagi Anda jangan kemudian menyalahkan Allah jangan itu ujian bagi Anda Anda berjihad melawan kecenderungan itu dan Anda berhasil maka itulah jihad Anda maka jihad paling besar di antara jihad melawan hawa nafsu seperti ini. Ya, oleh karena itu banyak berdoa kepada Allah, banyak bergaul dengan teman-teman yang saleh, lalu hilangkan perasaan-perasaan seperti itu dengan segala upaya. Jadi tidak mesti dengan menikah. Kadang-kadang orang masih sudah menikah, tapi masih apa? Ternyata juga bi biseksual, ya kan? Itu berarti belum sembuh. Ya, hati-hati. Maka syaitan di mana-mana hendaknya tetap berupaya semaksimal mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada kisah seorang anak, maaf, seorang wanita menikah sebelum mempunyai anak meninggal dunia. Lalu sang suami menikah lagi, lalu mendapatkan anak. Kalau anak itu soleh, apakah sama kedudukannya anak tersebut seperti eh, seperti anak dari istri dari wanita yang telah meninggal dunia. Wallahu a'lam bisawab. Kalau dari status jelas ini bukan. Dari status artinya dia bukan anaknya. Ya kan? Dia anak dari wanita yang kedua itu, bukan anak dari dia. Ya. Meskipun itu anak dari suaminya. Tapi kalau kita bicara status, jelas dia bukan anak dari istri yang telah meninggal dunia. Adapun kalau doa tentu akan sampai ya, doa orang soleh untuk sesama saudaranya insya Allah itu sampai meskipun tentu saja status dan kedudukannya berbeda dia bukan dari anaknya wallahu a'lam bisawab kok banyak banget ini masih jam habis cukup nggak waktunya nih banyak sekali ini pertanyaannya panjang-panjang lagi ya oke okay, oke okay, oke okay, baik baik itu Mas Heru sudah sampai belum Mas Heru sudah tiba belum belum ya oke okay. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana seorang muslimah bisa istiqomah Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Di zaman yang semakin dimanjakan dengan kemudahan ini Ya sama saja Entah zaman dahulu, entah zaman sekarang Ujian itu pasti ada Dan semua akan merasakan berat kecuali orang-orang yang diberi hidayah dan taufik dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak berdoa. Jelas, banyak berdoa kepada Allah. Yang kedua, banyak belajar. Yang ketiga, berteman dengan orang-orang yang baik. Berteman dengan orang-orang yang baik. Di antaranya itu. Banyak berdoa, banyak belajar, <clears throat> banyak berteman dengan orang-orang yang baik dan saling menasehati. Ya, di antaranya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Apapun dimanapun tentu uh, ujian itu akan berat. Ya akan berat karena itulah bagian dari jihad kita. Ada seorang wanita pernah berzina, lalu dia bertaubat tapi dia masih merasa bersalah, bahkan ingin mati rasanya. Bagaimana menasihatinya? Ya. Ya nasihati bahwasanya masa lalu adalah masa lalu. Lalu At-taibu minat dzambi kaman la taibalahu Eh, maaf, kama kaman la zanbalahu. Orang yang bertaubat, taubat nasuh, maka seperti orang yang tidak punya dosa. Apapun dosa yang pernah dilakukan seseorang, kalau dia betul-betul bertaubat nasuh, maka Allah menerima taubatnya. Kalau malu itulah masa lalu. Dan kalau kita lihat sejarah, tidak semua sahabat itu dari awalnya orang baik-baik. Dulunya ada sebagian yang pernah ini, pernah itu. Tapi ketika Allah memberikan taufik dan hidayah menjadi seorang muslim, menjadi sahabat, benar-benar berubah menjadi orang-orang yang paling mulia yang pernah ada sesudah nabinya. Maka jangan berputus asa. Tidak boleh berputus asa. Ya. Hanya orang-orang kafirlah yang berputus asa. Jadi jangan sampai ini juga bagian dari bisikan syaitan. Ya, perasaan selalu bersalah lalu putus asa. Ini bisikan syaitan, ya. Lawan ya jangan sampai itu ada karena Allah Maha Maha menerima taubat apapun dosa yang pernah ia lakukan. Sampaikan kisah-kisah orang-orang yang barangkali dahulunya pernah menjadi penjahat, pernah bergelum e, bergelimang dosa lalu dia berubah menjadi orang-orang baik. Ketika ingin menikah, apakah masa lalunya perlu diceritakan? Tidak perlu, jangan diceritakan masa lalunya. Jangan diceritakan masa lalunya, ya. Itu ya sebuah rahasia yang Allah tutupi maka jangan dibuka, jangan dibongkar. Apakah tergolong perbuatan bid'ah apabila mengundang eh, mengadik, mengadakan yasinan, membaca yasin bersama dengan saudara dan mengundang tetangga untuk mendoakan sebelum besoknya akad nikah? Iya. Karena acara ritual pernikahan tidak ada acara-acara yasinan. Ini tidak perlu. Ya, tidak perlu. Kalau berdoa doa saja. Ya, tidak ada acara-acara yasinan bersama sebelum akad nikah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bagaimana solusi dari beberapa problem berikut? Naik angkutan umum, laki dan perempuan campur, terkadang sempit-sempitan sampai bersebelahan duduknya antara laki dan perempuan padahal kita dilarang menyentuh bukan mahram. Solusinya amat sangat mudah. Jangan naik angkutan umum. Iya gampang. Lah bagaimana Pak Ustadz? Ini nggak punya kendaraan gampang, bonceng temen. Aduh Pak Ustadz sudah penuh semua, cari suami selesai. Ya, selesai. Saya anjurkan segera menikah. Hah? Belum ada yang mau ah turun, ada banyak. Ya. Ini pada ini pada bujang-bujang ini. Ya, bujang lapuk nih, kasian. Ya. <clears throat> Iya betul, kecuali kalau terpaksa ya sudah, terpaksa. Kalau terpaksa urusan lain, tapi jangan biasakan, ya, jangan biasakan. Suruh eh, minta di antara kalau yang sudah punya suami minta di antara suami atau saudaranya dan seterusnya. Ya, kalau memang ada. Kalau jangan keluar. Ya, ngapain keluar? Ya demikian. Apakah janin yang meninggal di usia 5 bulan dalam kandungan bisa menjadi syafaat bagi ayat? Insya Allah bisa. Karena setelah 5 bulan itu, dia sudah punya ruh. Jadi 4 bulan dia sudah punya ruh. Insya Allah ini bisa. Meskipun dia meninggal di dalam kandungan Karena dia sudah statusnya sebagai manusia Statusnya sudah menjadi anak bagi anda Kalau dia lahir meskipun dia mati di dalam kandungan Kalau setelah 4 bulan sudah ditiupkan roh Maka dianjurkan pula diberi nama, diakekoi. Begitu pula ketika meninggal dia dikafan, dimandikan, dikafan dan dikubur di pekuburan kaum muslimin. Mudah-mudahan ini tetap menjadi apa? Ya, syafaat bagi orang tuanya. Demikian. Ini nggak apa-apa ini. Sebentar lagi nanggung nih. Hmm? Bagaimana jika pemerintah kita menghukumi LGBT hanya dengan dipenjara dan didenda, bukan dibunuh? Bagaimana menyikapi sebagai warga terhadap pemerintah yang tidak berhukum dengan ya tidak masalah itu bukan anda nggak usah ngurusi itu milik itu kewajiban pemerintah kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati kalau pemerintah menetapkan hukum hanya didenda dari penjara, yaitu besok akan ditanya oleh Allah. Itu keliru. Ya. Bagaimana kita sikap kita kepada pemerintah? Nasihati. Sampaikan nasihat dengan baik-baik lewat wakil kita di DPR atau lewat mungkin pemerintah membuka ada punya Facebook atau WA atau apa namanya mereka BBM dan seterusnya sampaikan ya atau lewat mungkin tulisan ya tentu saja dengan cara yang baik nasihati dengan cara yang baik atau dalam hal ini majelis ulama Indonesia mungkin sudah menyampaikan atau lewat mereka sampaikan nasihat dan kita tetap tidak boleh mencaci tidak boleh demonstrasi tidak boleh menjelek-jelekan pemerintah salah satu sikap kita doakan Salah satu ciri ahlu sunnati wal jamaah Mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya Bukan mencaci, bukan menggibah, bukan mendemo Apalagi kemudian mengkudeta Demikian itu tanggung jawab mereka. Kita doakan mudah-mudahan pemerintah kita, pemimpin kita bisa menerapkan hukum yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Ini tolong, tolong dibacakan, Mas. Nanti di, antum baca dalam hati dulu apa maksudnya. Bagaimana tentang pemerintah Indonesia yang berhukum belum sepenuhnya dengan hukum Islam Ya, ada kelompok yang terang-terangan menyatakan pemerintah itu togut. Bolehkah kita menyatakan demikian? Tidak boleh. Perlu Anda perhatikan, negeri kita itu negeri kaum muslimin dan pemerintahan Indonesia itu sudah menjalankan ya hukum Islam tetapi belum semua. Nah, ini perhatikan. Tidak boleh ya mengkafirkan pemerintah. Pemerintah kita ini pemerintah kaum muslimin, ya. Meskipun memang belum banyak, sudah banyak eh, apa? Sudah beberapa yang diterapkan. Tugas kita apa? Menasihati pemerintah. Doakan pemerintah, pemimpin kita menjadi baik. Nasihati mereka, sampaikan terus dengan cara yang hikmah. Tugas kita. Jangan terjebak ke dalam pemahaman-pemahaman mengatakan takut. Kalau sudah takut nanti kufur, diperangi, dibom dan seterusnya. Ya, itu model-model gaya ISIS. Ya, tidak seperti itu. Rasul menyatakan bahkan seandainya pemerintah kita itu ya atau siapapun pemimpinnya itu memukuli kita, memenjarakan kita, merampas hak harta kita, maka kita disuruh sabar. Ya, suruh tetap taat, ya. Tunaikan atau lakukan kewajiban Anda kepada pemimpin, lalu hak Anda yang tidak diberikan karena dizolimi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Sabar dan sabar karena kesabaran itu bagian dari ibadah. Apa maksudnya? Apa tadi? Oh, membercandai. Oh gitu, membercandai. Oh ini. Jadi intinya jangan sekali-kali ahlu sunnati wal jamaah itu orang yang paling baik, paling hormat, paling sayang kepada pemimpinnya. Ingat, selama pemimpin kita itu muslim dan menegakkan salat, maka kita wajib sami'na wa ata'na fil ma'ruf dalam perkara yang ma'ruf. Tidak boleh kita sedikit pun menggoyang mereka. Doakan Kata Imam al barwahari rahimahullahu taala, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultani fa'lam annahu sahibus sunnah insyaallah." Ketahuilah, kalau ada melihat seorang yang mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya, insyaallah dia termasuk ahlus sunnah. Sebaliknya, wa idza ra'aitar rajula yad'u 'ala sultan. Kalau Anda melihat orang yang suka mencaci, mencela ya pemimpinnya, fa'lam annahu sahibu hawa. Sungguh dia itu pengikut hawa nafsu. Kita bukan yang seperti itu. Sabar ya ukhti, ya sampai nanti kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bolehkah kita membercandai teman dengan cie-cie Apa cie-cie? Sehingga teman kita jadi baper. Apa baper pula? Hah? Oh, terbawa perasaan. Aduh, ini bahasa-bahasa giaul ya. Pada seorang lawan jenis, bolehkah menjodohkan anak kita sejak Oh, kalau ini hanya untuk cie-cie tadi, ya janganlah. Jangan untuk main-main, ada ikhwan lewat, ya, naksir nih, ah, nggak boleh kalau begitu. Nggak boleh. Kalau memang iya, kalau memang senang langsung to the point. Mungkin lewat surat, lewat apa, mungkin lewat temannya. Eh, ya ikhwan, afwan ya akhi, ini saudari saya ini ya eh, pengen sudah siap menikah dan kayaknya naksir sama lu deh. Ah, gitu. Ya, nggak apa-apa. Begitu. Tapi terus terang, jangan hanya untuk main-mainan. Tidak, tidak boleh kalau untuk main-mainan. Bolehkah kita menjodohkan anak kita sejak masih bayi? Ai, masih bayi sudah dijodohin. Ya, janganlah. Meskipun memang tidak ada larangan secara khusus, tapi masih bayi.